Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. kita masuk pada bab yang baru Baik. Babun maja'a fi himayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himmat tauhid wa saddihi turukis syirk bab <clears throat> perkara yang datang pada penjagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wilayah tauhid dan menutup seluruh jalan yang mengantarkan kepada syirik. Toi. <clears throat> ini bab akhir ya, bab akhir dari ini bab-bab akhir dari bab kitab tauhid. Masya Allah Sanantahi insya Allah dan kita akan menyelesaikan. Tinggal buah dari teori yang sudah kita dapat di dalam praktek. Masing-masing individu kita. Alhamdulillah Kitab Tauhid ini kitab yang sangat besar La yustagana at-talibu anhu Seorang talib Seorang santri tidak akan pernah merasa cukup Darinya Kitab yang sangat barokah Mutadawilun Baina aidil ulama' saling berpindah tangan dari satu tangan ke tangan yang lain dari para ulama kitab yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada satu markis dari markis ahli sunnah melainkan pasti membaca kitab ini Nah, <clears throat> di mana di dalam kitab ini terangkum semua dari rincian-rincian tauhid dan juga penjelasan-penjelasan seputarnya. Demikian pula rincian-rincian syirik dan penjelasan seputarnya, baik yang sifatnya al alfab, lafat-lafat yang diucapkan melalui lisan, awil af'al atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan manusia. Baik. <clears throat> dan tujuan kita menuntut ilmu itu bukan banyak-banyakan ilmu. Taib. Tujuan kita menuntut ilmu adalah agar supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang beradab. Terkhusus adab kita terhadap Khalik, pencipta kita. Ini yang pertama dan seseorang tidak akan mampu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan dia paham dengan tauhid. Tidak akan mampu kita beradab kepada Allah kalau kita tidak paham dengan tauhid. Kalau kita tidak paham dengan syirik. Nah, <clears throat> ini cara kita beradab dengan Allah. Demikian juga kita beradab kepada manusia tidak akan sempurna kalau kita tidak memahaminya kita tidak mengetahuinya karena manusia ini adalah makhluk sosial yang mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan tidak akan mampu untuk hidup bersendirian. Taib, manusia itu makhluk yang fakir. Apa maksud fakir di sini? Makhluk yang membutuhkan kepada orang lain ya, sehebat apapun dia pasti butuh ya, sekaya apapun dia pasti butuh ya, kalau seandainya dia bilang saya akan kaya saya bisa beli ini saya bisa beli itu toib kita tanya siapa yang membuat apa yang kamu beli itu siapa yang menciptakan apa yang kamu beli itu apakah kamu ciptakan sendiri atau dari saudaramu yang lain tentunya dari saudara kita yang lain ya, maka <coughs> manusia ini dikatakan fukara makhluk yang fakir karena apa serba membutuhkan terkhusus fakir kita kepada Allah butuhnya kita kepada Allah Naam adalah asal kita antumul fuqara wallahu ghaniyun wa antumul fuqara Allah itu maha kaya cukup tidak butuh kepada kita dan kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai terbersit dalam hati kita kalau kita duduk di sini kemudian kita beragama Islam, Allah itu diuntungkan. Ya, adanya dakwah ini adalah na'am keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan adanya kita di dalam dakwah ini tidak sama sekali menguntungkan dakwah Allah. Ya, tetapi kitalah yang diuntungkan dengan adanya dakwah. Tidak boleh dalam hati kita merasa saya yang paling berjasa dengan dakwah, saya yang paling apa namanya? besar andil dalam dakwah. Wallahi Allah yang menjaga dakwah ini. Dan ini yang diucapkan Syekh Mukbil rahimahullah taala dakwah ini berjalan bukan karena harta kita, bukan karena kekuatan kita dan bukan karena kepandaian kita tetapi dakwah ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meyakini keyakinan-keyakinan tadi sehingga akan timbul sifat-sifat yang kurang baik. Naam sifat ujub, sifat kiber. Kenapa? Karena perkara-perkara ini dan jauhnya kita dari ilmu sehingga kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan juga juga jangan sampai kita hanya beradab kepada Allah tapi kita melalaikan adab kita kepada manusia. Atau sebaliknya, kita sangat sopan dengan manusia tapi kita kurang ajar dengan Allah. Kalau sama orang sampai bungkuk-bungkuk. Ya. Tapi kalau sama Allah, sungguh dia sangat kurang ajar. Kesirikan-kesirikan, maksiat, dosa dia lakukan. Juga tidak berguna. Terus bagaimana yang berguna? adalah adab dengan Allah juga kemudian beradab kepada manusia. Ini dua perkara yang tidak bisa kita tinggalkan salah satunya. Dan timbangan adab, ukuran akhlak itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dan bukan ukurannya adalah adat istiadat individu, kelompok, masyarakat atau kaum tertentu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digelari oleh Allah Inna kala ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia. Akhlak apa Al-Quran? Akhlak yang syamil, menyeluruh. Yang bisa diterima oleh semua golongan. Diterima oleh semua naam tingkat kasta manusia. Beda dengan adab istiadat, adat istiadat kita. Terkadang kita ikram, pengennya mulia memuliakan seseorang ternyata di ya, kebiasaan kaum yang lain itu merupakan sebuah penghinaan. Ya, sering kita dengar, oh ini kalau di ya desaku ini adalah kemuliaan tetapi ternyata kalau di tempat orang ini sebuah penghinaan contoh bahasa ini kalau bahasa Jawa kalimat dahar itu termasuk ya ucapan yang baik tapi kalau orang Sunda dahar ini kasar. Ya, Jadi timbangannya apa? Adab ini timbangannya adalah din. Timbangannya adalah agama. Agama mengatakan ini baik, maka itu yang baik. Walaupun manusia mengatakan ini jelek. <clears throat> Dan tidak ada yang lebih berhak untuk adab melainkan mereka kaum muslimin terkhusus ahlu sunnah Taib Beradab Dengan siapapun Terutama dengan orang-orang yang lebih Dari kita Umurnya, ilmunya Kehormatannya Taib Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita hubungkan dengan dars bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan kepada umatnya bagaimana mereka beradab dengan Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menghalangi, menutup jalan, ya, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. <clears throat> dan tidak hanya tauhid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga berbagai macam bentuk kejelekan itu tidak hanya tauhid, tapi segala macam, segala bentuk yang sifatnya jelek, Rasul melarang ya dan mencegah umatnya dari jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kejelekan tadi. Contoh zina, dilarang seseorang untuk berzina. Ya iltiqa, ketemunya dua ya farj kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan dengan mencegah jalannya. Apa di antara jalannya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk khulwah berdua-duaan dengan seorang wanita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang, yang melarang kita, naam, untuk memandang seseorang yang bukan mahram, yang tidak dihalalkan untuk kita. Apa semuanya ini untuk menutup jalan menuju hal-hal tersebut dan masih banyak yang lain. Ini sempurnanya syariat Islam yang senantiasa menuntun kepada kita perkara-perkara yang baik. Jadi yang perlu untuk kita pelajari di dalam din ini adalah perkara-perkara sifatnya ya asas pondasi. Sehingga kalau kita punya pondasi yang bagus, maka bangunan pohon ya tumbuh-tumbuhan pun akan menjulang dengan kuat. Cobaan-cobaan akan dia lalui dengan yakin dan kuat. Beliau mengatakan An Abdullah ibni Asyikhir Seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu Semoga Allah ridho kepadanya Dan Allah telah meridhai mereka ini adalah tazkiyah dari Allah radhiyallahu taala anhum radhiyallahu anhu wa radu'an radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha Allah sebagai Tuhannya. Tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Qala beliau berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna." Faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala Qulna afdaluna wa a'zamuna tawlan Faqala qulu biqaulikum Au ba'du qaulikum Wala yas tajriyannakum syaitan Rawahu Abu Dawud bisanadin jayyid Dengan sanad yang bagus Kalau menurut hukum hadith jayyid ini di bawah hasan Hasan di bawah sahih Dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhu qala, aku berangkat menuju rombongan Bani Amir yang sedang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai mereka di hadapan Rasul, mereka berkata atau kami berkata, "Anta sayyiduna." Kamu adalah tuan kami. Makna sayyid ini banyak. Tuan, atau kalau kalau dalam bahasa Jawa kanjeng itu masuk tuan tapi ini lebih untuk sang raja dan lain sebagainya baginda ini makna semua sayyid yang menunjukkan keagungan seseorang engkau adalah tuan kami faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa taala tuan yang mutlak adalah Allah subhanahu wa taala as-sayyid Allahu tabaraka wa taala Nabi langsung memutus. Nabi langsung memutus pujian ini. Apa tujuannya? Agar supaya mereka ya tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam selain mengajarkan kepada umatnya untuk menempuh jalan-jalan din daripada ibadah, Rasul juga ya mengajarkan dan membimbing hati mereka dengan akidah yang sahih. Di mana hati ini terkadang kalau punya keyakinan, kalau tidak diluruskan maka akan tambah jelek. Falamma zagu azagallahu kulubahum. Ketika mereka sudah tergelincir, maka Allah tambahkan kelincirnya. Allah binasakan sekalian. Kenapa? Karena karena mereka tidak merasa. Ketika sudah ya tersisih tergelincir ke dalam kejelekan, kalau dia tidak segera kembali maka akan ditumpuk dan digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang dia lalui tadi. Nah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena sayangnya dengan umatnya mengingatkan langsung memutus ucapan tadi as-sayyidu Allahu tabaraka wa taala. Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya sayyid pemilik ya keagungan pemilik apa namanya? kebesaran itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kami katakan engkau adalah orang yang paling mulia dan paling agung dari kami. Faqala maka Nabi menjawab qulu biqaulikum. Katakanlah oleh kalian dengan ucapan kalian au ba'du qaulikum au ba'di qaulikum atau sebagian ucapan kalian dalam memuji wala yas tajriyannakum syaitan jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian ya dengan banyak berlebih-lebihan dalam memuji. Ya, ini khawatir kalau seandainya kita memuji orang, ini fitnahnya ada dua macam. Yang kita puji ujub, yang kita puji sombong, ya. Kalau tidak, maka yang memuji akan meraih apa? kerendahan. Sehingga kalau dia memuji orang, bisa jadi dirinya nanti minder dengan orang tadi. Ya, sehingga dia apa? merasa ya rendah di hadapan orang yang dia puji dan orang yang dia puji ini adalah orang yang agung. Maka dengan ini kaum Nasara telah terjatuh ke dalam perkara yang besar. Apa? Beribadah kepada Isa alaihi salam. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam Jangan engkau berlebihan dalam memujiku sebagaimana mereka orang-orang Nasara memuji berlebih-lebihan kepada Isa sampai mengantarkan kepada ketuhanan Isa alaihi salam sementara dia makhluk. Tetapi katakanlah aku hanya hamba dan rasulnya. Ini hikmahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak takut ya di dalam mengatakan al-haq tidak takut ya dia direndahkan Seseorang yang tawadhu karena Allah sungguh Allah akan memuliakan. Sementara kadang kita ini ya manusia khususnya ini sifat ananiyah, sifat ya kasarnya sifat gengsi diri itu besar manusia itu. <coughs> Bahkan sekedar ngomong saya salah saja besar, berat diucapkan di lisan. Sekedar ngomong saya salah, afan. Ini berat. Ya, kecuali mereka yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sekedar saya bilang saya ini yang salah afan ya saya yang salah tolong dimaafkan saya salah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala berapa banyak karena beratnya ucapan ini ya sebagian orang-orang yang berilmu yang mereka tidak mampu ya sebagian mereka yang memiliki ilmu mereka berat sehingga senantiasa di ala ya al khata terus menerus di atas kesalahannya kenapa karena berat tadi malu tadi Ya, perasaan setan akan mengganggu jiwanya. Kalau kamu bilang maaf berarti nanti kamu akan rendah. Kalau kamu bilang maaf berarti kamu yang salah. Sementara belum tentu orang yang mengatakan saya salah itu dia salah. Ya. Apa dalilnya? Ketika Abu Bakar dan Umar sedang berselisih. Taib. Sementara yang hak adalah pihaknya Abu Bakar. Kemudian Umar meninggalkan Abu Bakar Abu Bakar pun menyusul, "Ya Umar, ya Umar, ya Umar." Dipanggil, Umar pun menutup pintu rumahnya di hadapan mukanya Abu Bakar. Der. Lalu kabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dipanggillah Umar, "Ya Umar." Ya, telah sampai kabar bahwasanya kamu demikian demikian. Apakah benar? Ya, sambil marah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, berkata dengan Umar, Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, inni kuntu adlim, kung tuh adlim. Aku yang salah ya Rasulullah, aku yang salah bukan dia. Coba perhatikan, Abu Bakar jiwa besarnya. Ya, jiwa besarnya dia, walaupun dia benar ngaku saya yang salah. Untuk apa? Agar supaya terjadi kebaikan ketika itu. Ya, beda dengan orang yang sifat ujub sombong ada ketika terjadi sebuah permasalahan, perselisihan, khilaf dan naam berbagai macam kejelekan-kejelekan ya, tidak mau mengakui kesalahannya dan bahkan tamat di ala khataihi terus menerus di atas kesalahannya ini bidaya su ya. ya ini adalah awal asal muasal daripada sebuah kejelekan ya, orang yang mengalah itu bukan berarti kalah ini yang perlu kita jaga dan kita perhatikan kita mengalah bukan berarti kita kalah ya dan kita menang bukan berarti kita menang dan kita adalah orang yang benar <clears throat> Jangan sampai syaitan ya mengganggu dan menggoda menggelincirkan seorang manusia daripada al-haq yang sudah dia miliki karena sebab-sebab perkara ini. Seorang muslim itu seorang yang tersifati dengan hayyinun layyinun sahal, gampang, mudah, lemah. Lemah maksudnya hatinya itu gampang, tidak kaku, kasar. Ini termasuk sifat-sifatnya penghuni neraka. <clears throat> Dan Nasara telah terjatuh pada perkara itu karena sebab pujian. Karena sebab apa? Pujian mereka yang berlebihan kepada Isa alaihissalam sampai ke tingkat ketuhanan disembah. Ya, patung Isa alaihissalam yang mereka anggap sebagai beliau Isa mereka sembah. Padahal Isa alaihissalam ya dengan ya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit dan yang dipatung itu adalah pasukan yang yang menyerang Nabi Isa alaihissalam ya yang kemudian diserupakan ya rupanya wajahnya dengan Nabi Isa kemudian disangka oleh teman-temannya dialah Isa kemudian disalib ini kabar yang sahih yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sejarah ya, nah pada masa itu tidak mengapa kita memuji ya, terhadap seseorang yang memang berhak untuk dipuji tidak mengapa kita memuji orang yang memang berhak untuk kita puji tapi dengan pujian-pujian yang baik. Nah, dengan pujian-pujian yang baik yang tidak mengantarkan kepada kejelekan. Ahsibuka khairan wallahu yuhasibu. Ya, atau kita memuji orang jangan di hadapannya. Kita memuji orang jangan di hadapannya, tetapi di naam majelis yang lain yang tidak ya dihadiri oleh orang yang kita puji tadi karena khawatir ya karena pujian itu bisa merontokkan amalan bisa menghancurkan punggung ya, beda coba kalau kita berang beramal masya Allah ya akhi kamu itu nggak ada tandingan ya masya Allah semua bel beda hatinya langsung masya Allah kalau nggak ada kamu ini dakwah hancur langsung tak terbang ya nah beda ya demikian juga apa ejekan ini juga termasuk eh, apa ujian ah kamu itu apa sih disamu itu langsung tek futur ah, iya saya diremehkan ya, ini manusia berbagai macam ya apa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menguji keikhlasan mereka. Baik. Maka kata para ulama hubbuz zuhur yuqassimu dhahr ya, cinta untuk tampak tampil tidak ini akan memutuskan tulang punggung ya akan maksudnya apa akan menghancurkan keikhlasan yang dia miliki orang itu biasa dikenal ya alhamdulillah nggak dikenal juga bukan itu tujuannya dipanggil ustadz alhamdulillah nggak dipanggil juga bukan itu mau dipanggil syekh ya alhamdulillah nggak juga bukan itu ya maka kata para ulama bagaimana kita ingin ngetes keikhlasan kita ya maka mereka mengatakan ketika ada orang yang memujimu ya sikapmu sama dengan ketika ada orang yang mencelamu tidak mempengaruhi langkahmu nah, ini ciri keikhlasan yang ada yang memuji ya sholat nggak ada yang memuji ya sholat ada yang memuji yang ngaji nggak ada yang memuji juga ngaji dilihat orang juga ibadah nggak dilihat juga ibadah nah ini diantara daripada cara untuk kita mendatangkan ikhlas ibadah terus ada manusia ibadah nggak ada ibadah walaupun sedikit nah, ini apa akan bisa meringankan kita untuk beribadah tapi kalau ibadahnya hanya karena ada orang ini rawan keikhlasan itu ya sholat sunnahnya kalau cuma di masjid kalau di rumah nggak sholat sunnah ya rawan Coba perhatikan dulu kita misalkan belum kenal dakwah, kita jarang ibadah. Sholat sunnah di masjid aja kayaknya ada orang yang perhatikan di belakang itu. Kayaknya ada padahal nggak ada sama sekali yang lihat dia. Tapi perasaan ada yang perhatikan sehingga kita bagus-bagusin, ya kita sehingga apa kita khusyuk kusin. Padahal nggak ada satupun yang lirik dia. Seton, ya. Nah itu seton, ya yang terus menggoda hati. Toib, Maka karena ini pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kalau engkau ini takut riak, panjangkan sholatmu, ya, panjangkan sholatmu agar supaya hilang sifat tadi. Sehingga yang dikatakan apa? Ria itu apa? Al amal di ajlina sirkun amal karena manusia ini syirik dan ria. Jadi kalau ria itu malah naam kalau engkau pengen ikhlas adalah teruskan amalanmu. Jangan kau meninggalkan amalan karena manusia. Tarkul amal li ajri nas sirkun. Wal amal min ajri nas ya apa? Tarkul amal min ajri nas riya. Jadi kalau engkau misalkan pengen sholat, waduh ada manusia takut riak, itulah yang ria. Nah, kalau kita sama meninggalkan ibadah karena takut manusia dilihat manusia, itulah yang namanya riak malah. Taib. Maka amalan itu harus kita latih amalan itu harus kita latih berlatih diri dengan terus membekali diri dengan apa ilmu kita semua berusaha tidak ada yang maksum bukan berarti saya ngomong itu kemudian saya itu lebih tidak semua sama mungkin justru antum lebih baik dari anak Masya Allah rajin sholatnya, rajin jamaahnya, rajin zikirnya, rajin baca Qurannya Kalau anak mungkin baca Quran kadang sehari baca, kadang besok enggak ya, Mungkin lebih baik antum Baik <clears throat> tak puji kayak gitu gimana kira-kira yang dengarkan tadi wah ya kan itu namanya pujian baru dipuji kayak gitu bagaimana kalau antum masya Allah sholatmu khusyuk bagaimana sih ngajinya antum wah tambah bel bel bel bel bel bel hmm, besok nggak dilihat nggak dipuji hmm, nggak ada yang ini males lemes ya Hoi. memang benar ya wahyu hadis Al-Quran itu memang benar Syarhul Kalimat Wafdun Al-wafdu jam'u wafidin Ka Rakbin wa rakibin Wahumul ladhina yakhrujuna ila Malikin Au amrin hamin Wafdin itu suatu rombongan Utusan Jamak dari wafid Wufud juga bisa Wufud Karukab Atau rukub Au rukab jamak rakib rakib ini isim wafid ini isim wazannya apa rakib fadilah sampai mana sampai mana tuh wafid jamaknya apa wazannya apa wafid nanti ingat sorofnya udah sampai wafid wazannya apa timbangannya apa fa'ala ilu fa'lan hilang hilang di drama yuk <laughs> Jamaknya fa'ilun, rokibun <clears throat> Kalau rukab ni fu'al kalau ruk, ru, apa rukub ni fu'ul jamaknya jamak taksir mereka itu adalah ungkapan yang dipakai untuk orang yang keluar menuju raja atau menuju sebuah perkara yang besar Sayyiduna as-sayyidu huwal muqaddamu fi qaumihi. Sayyid itu adalah orang yang terdepan di kaumnya, pemuka, pemuka kaum. Sayyid itu pemuka kaum. as Allah ay anna su'dada al hakiki al-kamil kulluhu lillah sungguhnya as-su'dad ya, pemuka yang hakiki, tuan yang hakiki, yang sempurna semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuan selain Allah. Tidak ada tuan yang hakiki, yang sempurna ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala secara mutlaknya. Tetapi boleh lafaz sayyid kita berikan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan dijelaskan. Qulu biqaulikum ay qulu biqauli ahli dinikum. Ucapkan sesuai dengan ya, pendud, apa sesuai dengan penganut agamamu. Wa millatikum din dan millah ini sama. da'uni nabiyan wa rasula. Ya, cukuplah engkau seru aku nabi dan rasul saja. Jangan engkau ya palingkan aku memuji aku dari pujian-pujian selain itu. Dalam lafaz yang lain apa? Abduhu wa rasuluhu. Hamba dan utusannya. Abdun la yu'bad seorang hamba yang tidak boleh engkau ibadahi. Rasul itu hamba. Tidak boleh kita ibadahi. Tidak boleh kita yakini dengan keyakinan-keyakinan Khalik, keyakinan Allah. Dan juga seorang Rasul, utusan la yukdzab yang tidak boleh didustakan apa yang dia bawa. Au ba'du au ba'di qaulikum ay du'u ba'du qaulikum da'u ba'du qaulikum watruku. Atau du'u ba'du qaulikum watruku. Serulah dengan sebagian ucapanmu dan tinggalkan sebagian. Maksudnya ucapan-ucapan yang biasa kalian ucapkan dan tinggalkan sebagian yang lain yang mengandung ya perkara-perkara yang berlebih-lebihan wala ay la yattakhiduhum rusulan lahu wa yaitu janganlah menjadikan kalian sebagai utusannya dan juga wakil-wakil mereka jadi syaitan di dalam menggelincirkan Bani Adam ini banyak sekali caranya kalau tidak bisa kita dipalingkan dari ibadah maka kita didorong langsung ke ibadah sudah kamu ibadah terus menerus ya kalau kita nggak bisa dikeluarkan dari kebaikan langsung dibenturkan dengan kebaikan kalau kita tidak mampu untuk dikeluarkan dari kebaikan justru kita masih dibentur, dibenturkan dengan apa kebaikan kalau kita nggak bisa ditarik menjadi ahlul maksiat kita malah dibenturkan dengan ibadah itu sendiri ya bagaimana caranya kalau kita tidak mampu ya untuk direnggut oleh setan di teman-teman mereka, teman syahwat mereka, justru malah akan didorong oleh setan untuk semakin terjatuh ke dalam sifat-sifat hulu berlebih-lebihan. Ya, sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah atau sebagian dari ucapan-ucapan para ulama yang sering kita nukilkan bahwasannya li'an yanamu fil lailin abdun Sesungguhnya ada seorang hamba yang semalam suntuk dia tidur Thumma yuri nadiman khairun lahu. Kemudian melahirkan sebuah ya penyesalan. Tidur malam sampai pagi nggak bisa tahajud, terlambat subuhnya, pagi dalam keadaan dia nyesal. Khairun lebih baik min an yakumu laylan wa yurithu ujban daripada dia bangun malam, sholat subuh rajin bersama jamaah, tetapi pagi harinya dalam keadaan dia ujub terhadap manusia. Siapa yang bisa menandingi aku? Siapa yang bisa menandingi baca Quranku? Siapa yang bisa menandingi puasaku? Siapa yang bisa menandingi sodakohku? Ya, amalan yang seharusnya memberikan kepadanya suatu derajat yang mulia di hadapan Allah justru malah dihancurkan oleh setan dengan sifat-sifat ini. Sifat ujub itu nggak ada bagi orang yang malas. Sifat sombong tidak ada bagi orang yang tidak berinfak. Ya, tetapi akan muncul sifat-sifat ini ketika kita sudah masuk di sana. Sifat hasad dulu kita nggak punya sama sekali. Sifat pengin tampil tidak ada sama sekali. Tapi kalau sudah beranjak menuntut ilmu, satu dia kuasai, dua dia kuasai, mulailah sifat pengin dilihat, mulailah sifat pengin apa namanya tampil, mulailah sifat pengin di naam tengok. Dulu ndak ada itu, Nah ini diantara tipu daya setan. Kalau kita nggak bisa diambil, buang dari tulabul ilmi, justru dimasukkan dalam tulabul ilmi sekalian. Sudah kamu harus rajin. Ya kemudian timbul meremehkan yang lain. Fulan itu apa? Ya fulan itu apa? Dulu ketika kita belum sholat, belum khusyuk, ya kita tidak memiliki sifat seperti ini, nggak memiliki sifat meremehkan orang. Tapi ketika sudah mulai khusyuk sholatnya, masya Allah bacaannya bagus, tajwidnya bagus mulai. Dulu ketika kita belum mampu sodakoh nggak mampu kita meremehkan orang, tapi kalau sudah sodakoh sekian dan sekian sekian meremehkan fulan itu apa, fulan itu apa, fulan itu apa, apa ini setan. Ya, dan ini masa-masa ketika seseorang menuntut ilmu, ketika seseorang ibadah, tapi kalau sudah berlalu dari itu dia akan mampu menguasainya. Apa tentunya kuncinya terus dengan ilmu dan kembali ya apa namanya mengingat niatnya terus bersama dengan orang-orang yang berilmu sehingga apa terus dia diingatkan dinasehati ketika sedikit ada sifat ria diingatkan oh ya ria ya ini adalah sesuatu yang besar dia ingat kembali jazakallah khair saya diingatkan ketika muncul sifat ujub diingatkan ujub ini seperti ini masya Allah saya ujub ya istighfar astagfirullah jazakallah khairan diingatkan nah, ini sifat daripada sifat seorang Nah, talib penuntut ilmu. Bukan malah terus ya di atas kejelekannya sehingga di akhir daripada perjalanannya dia menutup dengan tutupan amalan yang jelek. Ini yang kita khawatirkan. Kita mungkin setelah sekarang ini masih bisa untuk menjaga diri. Ya, kita alhamdulillah ya, ta'lim, kemudian semangat, kemudian berbagai macam ya sarana-sarana untuk kita mengokohkan iman masih ada. Suatu saat nanti seandainya tidak ada entah kita ini. Apakah kita akan tutup hidup kita dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Taib. <clears throat> Karena seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Ya, maka biasakan diri kita untuk berbuat baik. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik. Ya. Taib. <clears throat> Syarhul Ijmali kata beliau secara secara garis besar yukhbiruna rawi Sabit membaca Arodu al-waw fa'il Bakia maf'ul ilham Fitkulum Baik Domhum Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mama Zahuhu Fi Haduratihi Lima Nah Lima wa ahlu Lima wa ahlu Lima wa ahlu Lakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alladhi Bakarullahu Terserah mau dibaca apa Tanggung jawab tapi hmm. Jadi Kalau pengen tak kasih tahu kunci Bisa membaca lancar tuh Antum ah, baca terus pokoknya salah benar membaca Nah ini anak dulu kayak gitu Pertama kali mondok Lihat teman-teman pinter itu mumet kepala ini Semua jenis itu yang bodoh anak sendiri <laughs> ya semuanya udah pinter mumet kepalanya ini pergi ke sawah di belakang itu pondok Ciamis itu buat keras di sana anggap ini padi-padi itu orang ya, kita lagi khotbah di depan padi-padi gitu ya, itu ya Ustadz Khatib ngomongnya gitu pokoknya kalau kamu nggak punya mental sudah kamu pergi ke sawah teriak-teriak anggap itu sawah itu orang semuanya Buat hadis keras salah keras Nah, nanti lama-lama lidah ini apa? Enak, enggak enggak lahan gitu loh. Jadi kalau lidah itu enggak biasa diucapkan, jadi biasanya masuk. Jadi mau ngecupkan itu jadi ruwet gitu loh. Pak apa namanya lidah itu. Jadi kalau sudah terus nanti enak. Nah, sekarang terserah membaca apa. Enggak <clears throat> ada yang nyalahkan, enggak ada yang tahu, tenang. Yang tahu cuma anak. <clears throat> <clears throat> Min asyik Dulmati mati asyiki wakar minha tumma adna tumma adna lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna yakundu minal manakhat minal manakhi ma Yaktahahu dinahum lahum la yarfa'unahu tawfat yarfa'unahu Yang penting kayak kayaknya bagus bacanya gitu. Rawi radhiyallahu Hmm. Baru mau ngomong tadi. Famadahauhu. Jangan famadawahahu, enggak ada. Bima huwa ahlahu lakina Rasulullah lakina li li aslahi saraira sarairihim enaknya aja enaknya gimana saraira boleh kalau enaknya sari sarairihim terus watan ti atau aku aku idahum aku idahim enaknya mana aku idahum apa aku idihim Nah, enaknya kodihim terus. andalika hatala fil wa yajrihim asyaitan ila ila ila ila lima bisyirki waqad kharaju minha thumma adna lahum rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi an bi ayaqulu minal madhi ma yad my Terserah enaknya apa? Terserah apa? Terus. baca. baca man. Yang masuk malam gak apa-apa pulang duluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madhuhu fi qudratihi bima huwa ahlihi lakina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'athahu Allah bi islahi sarairihim wa tanqih wa tanqiyat fi aqaidihim min asyirki fil bulu fa fayadruhum syaitanu illa dhulumati sirki waqad kharaju minha summa adana lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyakulu minal madhi ma yubihuhu dinuhum lakinahum la yarfa'unahu fawqa manzilatil bati anzalallahu fiha Baik <clears throat> Fadilah membaca biar nggak ngantuk terserah membaca yang mana يخبرنا الراوي رضي الله عنه أن بعض الصحابة أرادوا إظهار إظهار izharu hubb hubbihim wa ikramihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam <coughs> famat famaddahuhu <coughs> hadratihi bima huwa ahlihi lakinna Rasulullah SAW alaihi wasallam alladzi ba'athahu Allah li islahi Yang belakang enggak ada buku ya? Buatan Faiz membaca Watan kiati Eko ibihim ya, Awas ini mau jadi Kepsek ini harus bisa membaca Arab gundul Hah? <laughs> Awas nggak bisa nanti dikritik. Nah. Kalau Rizki dan Ru Antum kapsek iya. Apa? Yuk Yang poin yang enak Yang indah-indah Layak Fayajurruhum. faya fayajuruhum <clears throat> fayajuruhum syaitan fayajuruhum syaitanu ila zul zulumati syirki wa qad kharaju minha ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يق- يقول من المدح ما ما <clears throat> yubihuhu yubihuhu di dinihim lakinnahum la yarfa la yarfa'unahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah fiha insyaallah semalam baca cukup insyaallah besok gilirannya <clears throat> mana mau belajar nahu? kalau kini baru semangat kalau udah nggak ini udah nggak semangat nah, nikmat ya bapak sarap itu kalau udah bisa enak kalau belum bisa ya mumet keriting kepala anak <clears throat> dulu tuh di sekolah tuh ada apa namanya eh, nilai merah jadi anak tuh bukan orang pinter mungkin pinter antum kalau sekolah dulu <clears throat> tapi anak tuh berusaha orangnya kalau nggak bisa pasti gimana harus bisa Gimana harus bisa harus. bukan berarti sekarang udah pinter ndak tapi kita mencontohkan terus berusaha biar kita itu bisa kalau sudah bisa enak ibadah baca kitab itu ibadah belajarnya ibadah bacanya ibadah menerjemahkannya ibadah menyampaikan dan memahamkan juga ibadah dan bahkan termasuk ibadah yang mulia setelah <clears throat> Labas kita baca Coba nanti cek bacanya tadi betul apa salah Asyarhu al-ijmali Susunan Apa mal? Asyarhu al-ijmali Susunan apa? <laughs> Asyarhu Asalnya al-ijmalu naat <clears throat> man'ut ijmali di situ ada ya nisbah sehingga dikasrohkan yukhbiruna arrawi harusnya rawiyu tapi ya ini berat tidak bisa didomah sehingga cukup dengan arrawi <clears throat> radhiyallahu anhu rawi mengabarkan kepada kita anna ba'dhas sahabati anna amalannya merofakkan isim dan merofakkan apa menasabkan isim dan merofakkan apa khabar anna ba'dhas sahabati kenapa dibaca ti mudhaf mudhaf ilai ba'du mudhaf sahabati mudhafun ilai anna ba'dhas sahabati sungguhnya sebagian dari para sahabat aradu mereka menginginkan <clears throat> mereka bermaksud Aradu wawu di sini fa'il, mereka sahabat itu bermaksud. Berarti kalau ada fa'il tinggal cari maf'ul. Maf'ul itu harokatnya man mansub aradu idharo, nggak aradu idharu, aradu idharo, Mansub maf'ul. Mereka menginginkan untuk menampakkan apa? Hubbihim. mudof dari kecintaan mereka. Idharu hubbihim menampakkan dari kecintaan mereka. <clears throat> wa ikramahum wa atof wawu atof wawu yang eh, penghubung ikramahum menginginkan memuliakan rasul mereka pengen memuliakan siapa lir rasuli sallallahu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada rasul famadahuhu asalnya madaha madaha madaha madahu madahat madahata madahna madahta madahtu madahtu madahti ila akhirih madahu ini ada domirhu mereka memuji hu Rasulullah domirhu ini satu kembalinya kepada yang sebelumnya famadahuhu eh madahu Rasulullah fi hadratihi ketika Rasulullah hadir fi hadratihi bima dengan apa-apa huwa yang dia rasul ahluhu huwa di sini mubtada ahluhu khabar dengan apa-apa yang dia adalah pemiliknya dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan pujian tadi lakinna nah, ini lakin seperti inna menasobkan isim dan merofakkan khabar Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'athahu Allah li islahi li islahi. Kalau ada hamzah di bawah itu enggak dibaca a. Adanya hamzah itu menunjukkan harokat kalau di atas a, kalau di bawah i. Karena alif selamanya tidak bisa menerima harokat. Alif itu enggak bisa diharokati. Yang menerima harokat itu adalah hamzah. Li islahi sarairihim. Rasul itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki hati mereka, memperbaiki batin mereka, watan kiyati aqaidihim membersihkan akidah mereka minasyirki dari kesirikan. Nahahum. Nabi melarang hum mereka para sahabat an dari dalika dari syirik hatta la yaqau sampai la tidak yaqau terjatuh siapa mereka fil pada perbuatan berlebih-lebihan jadi hulu itu orang yang melakukan ibadah tetapi ditambah-tambah dan membebankan diri. Ini hulu. Jadi ini setan. Kalau nggak bisa ditarik daripada ibadah, masukkan sekalian dalam ibadah. Masuk ke dalam sifat apa? Hulu. Baik. Fayajurruhum jarra yajurru fayajurruhum asyaitanu ila dhulumati syirki. Maka setan me dorong mereka kepada gelapnya syirik, kegelapan-kegelapan syirik. Waqad kharaju juminha thumma adzina lahum. Kemudian ya mereka keluar. Dari kesyirikan sudah keluar. Jangan sampai kembali ke dalam kesyirikan. Thumma adzina lahum kemudian Rasul mengizinkan untuk mereka, thumma adzina lahum mengizinkan untuk mereka siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bi an yakulu minal madahi untuk mereka berkata dari pujian mayubihuhum dinuhum apa yang diperbolehkan agama mereka. Lakinnahum la yarfa'unahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allahu fiha. Tetapi mereka tidak boleh mengangkat Rasul di atas kedudukannya yang telah Allah dudukkan dia pada tempat tadi. Nabi itu apa? makhluk seperti kita. Tidak boleh kita angkat di tempat Allah Subhanahu wa taala. Kita tempatkan di tempatnya makhluk. Maka lafaz sayyid ini alal ya, alal sahih diperbolehkan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan berarti sayyid mutlak tapi sayyid maksudnya apa adalah pemuka atau tuan suatu kaum. Jadi boleh kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kalau di luar salat. Ya, kalau di luar sholat kita boleh tapi kalau di dalam sholat kita tidak boleh untuk mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kenapa sayyidina kan bagus naam bagus tetapi tempatnya tidak pas kenapa karena zikir dalam sholat itu semuanya sudah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diajarkan itu pula yang kita ucapkan tidak boleh kita tambahi dan tidak boleh kita kurangi Taib. <clears throat> Sebagian menanyakan bagaimana lafat-lafat yang sekarang sedang bahkan zaman dulu ya oleh nenek moyang kita lafat-lafat yang sifatnya menunjukkan kepada sifat-sifat penghargaan dan pengagungan kepada orang sifatnya boleh ya, ucapan nenek moyang kita dengan kanjeng nabi boleh ya taib tidak apa-apa tidak ada lafat yang menunjukkan ya pelarangan hal itu karena kanjeng ini lafat yang sifatnya ya seperti sayyid nah <clears throat> Wallahu taala alam sawab. Mudah-mudahan dipahami. Lafat kan Gusti ini menunjukkan kepada ketuhanan. Ya, menunjukkan kepada ketuhanan. Tapi sebagian juga apa, dipakai untuk makhluk. Ya, dipakai untuk makhluk juga tetapi dalam hal ini tidak ada apa namanya karena ini sekedar bahasa sebenarnya Gusti itu bahasa. Ini bahasa yang sering kita dengarkan dan tidak ada apa nas yang soreh yang jelas yang mengatakan tidak boleh. Adapun sebagian asatidah kita yang ditanya yang mereka menjawab bahwasanya apa hal ini apa tidak boleh dan lain sebagainya kita nggak mendapati mereka hujah yang jelas mereka sebagian cuma sekedar sangka lebih baik lebih baik lebih baik kita nggak mendapati hujah yang jelas. Nah, kalau ada hujah tentang bolehan kita berkata dengan itu, tapi kalau selama tidak kita hukumnya hukum asal. Ya, kita hukum asal boleh. Maksudnya apa? Kita nggak menyalahkan orang yang mengatakannya dan kita pun karena tidak ada hujah kita juga nggak akan mengatakan. Ya, karena sebagian daripada nama-nama Allah itu ada yang tawakuf, tidak ada datang dari nas. Ya, sebagian para ulama tidak mengatakan, tidak pula melarang sampai ter apa terbukti jelas. Ini sebagian nanti akan dipelajari dalam masalah kaidah asma wa sifat. Nah, Gusti Allah. Nah, <clears throat> Gusti ini lafat ketuhanan sebenarnya itu, lafat yang sifatnya itu Tuhan, Tuhan Allah gitu. Duh Gusti. Maksudnya itu apa sih kalau kita ngomong Duh Gusti itu? Ya Allah maksudnya. Cuma maksud hati itu nggak bisa kita pakai dalil. Ya karena Allah itu namanya ya Allah, ya Allah itu lebih baik daripada Duh Gusti. Walaupun maksudnya Gusti ini adalah Allah. Allah tidak punya nama Gusti. Ya. Nah, yang asan ya ya Allah, ya Rabbi lebih baik. Kalau Duh Pangeran, Allah juga nggak punya nama Pangeran. Ya, Duh Pangeran, Duh Gusti Pangeran. Maksudnya siapa? Maksudnya walaupun dalam hati itu tujuannya kepada Allah, ya. Maksudnya apa hal ini tidak datang dari syariat. Allah tidak punya nama Gusti, Allah tidak punya nama pengairan dan kita tidak boleh minta sesuatu yang bukan nama Allah. Ya, kalau kita minta maka apa? Dengan nama Allah ya Rahman, ya Rahim, ya, ya Jabbar, ya Tawab, ya Allah, ya Rabbi, boleh. Tapi kalau kita katakan berarti salah, kita nggak bisa mengatakan itu salah. Kita juga tidak tahu dalilnya apa. Kita tawakuf, kita menghentikan saja kita tawakuf dalam perkara ini dalam artian kita nggak punya hujah yang jelas <clears throat> sehingga kita berkata itu harus dengan hukum yang jelas jangan nyeplos dulu baru kemudian dipikir ya, ngomong dulu baru kemudian apa dicarikan dalil dalil dulu baru ngomong lebih baik masalah din ini harus benar-benar berhati-hati Allah taala alam sah. untuk solawat Sayyidina ah, itu kalau solawat solawat yang bacaannya di luar sholat seperti ketika berkhutbah ah itu maksudnya dalam berkhutbah dalam ini boleh boleh boleh dalam berkhutbah tidak apa-apa itu karena bukan lafat yang sifatnya tauqifiyah untuk didikir kalau sholat kan sudah jelas kalau di luar sholat ini nggak masalah di luar sholat nggak masalah seperti khutbah dan ini dengan langsung dari Syekh Ali Rozihi ketika ditanya masalah lafaz sayyidina ini bagaimana labas insyaallah ya idza kana ya, yakuluha fi kharij shalah fala ba'sa insyaallah wa idza kana fi shalah fa dzikru shalah ya, mansus Zikir sholat itu sudah ada nasnya, ada sudah ada patokan-patokannya. La yazid wa la yanqus Itu. Ya, di antara dalilnya adalah nanti akan disebutkan ucapan-ucapan ya komentar Syekh Utsaimin rahimahullah dalam perkara ini sehingga kita pun dalam bersikap pun ya di atas ilmu bukan sesuatu yang kita nggak tahu itu kemudian salah ya sementara kadang kita kayak gitu ini saya nggak pernah dengar dari tidak. bukan berarti kamu nggak tahu itu kemudian istilah ini kemudian salah ya kadang-kadang kita seperti itu atau karena sebab membaca ini dan itu makalah ini dan itu sementara dia belum mengoreksi apa alur dari permasalahannya kemudian dia mengatakan wah ini salah ini betul ini juga nggak boleh نعم والله تعالى أعلم الصواب